بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد يا الله Salawat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, berilah kami berkah salawat agar supaya kami mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, kemenangan-kemenangan dan kesuksesan-kesuksesan, derajat yang tinggi dan kemuliaan. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, para pecinta radio dakwah Islamiyah An-Nur 100,5 FM, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan cinta, ridha dan kasih sayangnya kepada anda semuanya. Pada malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan tentang pembahasan fikhul ad'iyati wal adhkar, fikih doa dan zikir. Yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan-keutamaan beberapa surat dari Al-Qur'an dan insya Allah pada malam hari ini akan dibicarakan tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab hidayah yang apabila kita selalu kembali kepadanya kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah kitab yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra atau juga disebut dengan surat Bani Israel ayat nomor 9 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus yang tidak akan ada bengkok di dalamnya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita berada di atas jalan yang lurus, dan kita akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan. Al-Quran adalah kitab terbaik untuk kita merujuk padanya. Kenapa demikian? Karena semua permasalahan ada di dalam Al-Quran. Permasalahan zaman dulu, permasalahan kontemporer, sampai kapan saja. Al-Quran ini cocok untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena Allah telah menjelaskan secara global atau rinci segala permasalahan dan problematika di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 38. Ma farratna fil kitabi mi syai. Ma farratna fil kitabi mi syai. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Qur'an. Maksudnya tidak ada satupun yang terlewatkan dari Al-Qur'an ini. Tidak ada satupun yang oleh Allah dilupakan, tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang pembahasannya kita tidak mendapatkannya di dalam Al-Quran. Jadi jelas sekali ayat ini Al-An'am 38 menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah segala-galanya. Kita harus merujuk ke sana dan di sana ada solusi. Kita baca, dengan khusyuk, dengan penuh tadabur, dengan penuh keimanan, kita berusaha memahami isinya dan mengamalkannya. Kita akan hidup bahagia, damai, tentram, sejahtera dan kita akan sukses selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita agar kita hidup bahagia, bukan agar kita sengsara. Mari kita buka surat Taha ayat nomor 2. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini bukan supaya kita susah. Tapi sebaliknya agar supaya kita bahagia, kita sukses, kita damai, kita tentram, kita sejahtera, dan kita selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah kitab bahagia. Al-Quran adalah kitab damai. Al-Quran adalah kitab sejahtera. Al-Quran adalah kitab selamat. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Apabila kita mempunyai masalah yang tidak yang kita tidak mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran, berarti cara ngaji kita masih belum benar. Kita baca lagi, kita ulang, kita renungkan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah, dan firman Allah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Allah adalah merupakan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tanpa batas, Allah Maha besar, Maha tinggi, Maha segala-galanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Apabila seseorang mampu menafsirkan satu huruf dengan seribu penafsiran, maka sebenarnya dia masih belum bisa mencakup seluruh penafsiran dari Al-Qur'an itu. Subhanallah, betapa indah dan mendalam Al-Quran. Para pendengar setia radio dakwah dimanapun anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda semuanya. Seandainya kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan tenang, dengan penghayatan sambil kita baca artinya, Terutama ketika membaca malam hari, suasana tenang, sunyi, senyap, eh, pikiran kita juga tenang, jiwa kita damai, kita baca artinya subhanallah, kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di sana banyak petunjuk-petunjuk yang seakan-akan kita baru menemukannya. Bahkan kadang kita mempunyai masalah, lalu ketika kita membacanya seakan-akan masalah itu sengaja oleh Allah ditampilkan untuk kita. Itulah di antara mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah merupakan mukjizat yang kekal abadi. Kalau kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, itu bukan mukjizat, tapi itu adalah manhaj, itu adalah jalan hidup. Isinya adalah aturan-aturan hidup menurut Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum dan semisalnya. Adapun Al-Qur'an maka bukan sekedar manhaj, bukan sekedar metode jalan hidup, tapi Al-Qur'an juga merupakan mukjizat. Mukjizat yang mempunyai keluar biasaan yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun dan ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kenabian dan kerasulan beliau yang kekal abadi. Para pendengar setia radio dakwah Islamia An-Nur dimanapun anda berada, semoga anda selalu mendapatkan barokah dan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat tiga ayat di dalam Al-Quran yang tiga ayat ini merupakan ayat-ayat yang luar biasa Kenapa luar biasa? Karena ayat ini dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata beliau man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama allati 'alaiha khatamuhu falyaqra haula'il ayat Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi cap stempel di atasnya maka hendaklah dia membaca ayat-ayat tersebut. Tiga ayat dari surat Al-An'am dimulai dari ayat 151 sampai 153. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan seakan-akan tiga ayat ini adalah merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memberikan cap stempel di atasnya. Sebenarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan wasiat yang seperti itu karena beliau telah meninggalkan dua pusaka yang kita tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kita berpegang kepada dua pusaka itu yaitu Al-Qur'an was Sunnah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaanhu mengatakan seakan-akan ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi cap stempel di atasnya karena di tiap-tiap akhir ayat ini selalu ada kata-kata dalikum wasakum bihi. Itulah wasiat Allah kepadamu. Itulah wasiat Allah kepadamu. Selalu ada kata-kata seperti itu pada akhir tiap ayat. 151, 152 dan 153. Sehingga seakan-akan tiga ayat ini adalah merupakan wasiat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi cap stempel di atasnya. Mari kita lihat wasiat itu Sepuluh wasiat dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tushriku bihi syai'a Wabil walidaini ihsana." Wala taqtulu awladakum min من Nahnu narzukukum wa وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Ayat yang pertama yaitu ayat 151 dari surat Al-An'am. Mari kita lihat Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada kaummu, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil kaumnya lalu membacakan kepada mereka hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Ini wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertauhid dan kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapamu. Ini wasiat yang kedua, perintah agar supaya kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu bapak dan tentu saja larangan mendurhakai keduanya. Lalu yang ketiga, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Di sini adalah larangan membunuh anak-anak karena kebiasaan orang-orang zaman zaman zaman dahulu, zaman jahiliyah, ada kalanya membunuh anak perempuan karena takut malu, ada kalanya membunuh anak laki dan perempuan sekaligus karena takut melarat atau bahkan karena melarat. Karena mereka ragu-ragu tentang rezeki. Keimanan mereka tentang rezeki sangat lemah. Mereka menganggap kalau mempunyai anak nanti rezekinya jadi kurang rezekinya nggak cukup. Subhanallah. Jangan sampai kita meniru orang-orang jahiliyah yang takut dalam masalah rezeki. Rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha dan bertakwa, pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan membunuh anak karena takut miskin atau bahkan karena telah jatuh dalam kemiskinan. Kenapa demikian? Rezeki telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki anak-anak kita juga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wasiat yang keempat, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang kecil, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Ini adalah wasiat yang keempat kita meninggalkan perbuatan al-fawahish. Perbuatan yang keji. Apa itu perbuatan yang keji? Seperti berzina, homoseksual, lesbian, minum khamer, berjudi dan semisalnya. Perbuatan-perbuatan keji yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian wasiat yang keempat, yang kelima dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Larangan membunuh orang lain atau juga termasuk larangan membunuh diri sendiri. Diharamkan membunuh orang lain tanpa sebab. Kecuali kalau ada sebab seperti kisos atau orang yang murtad maka dia dibunuh, orang yang zina dan dia telah pernah menikah maka dirajam. Itu semua ada aturan-aturannya dan itu semua dipraktekkan ketika adanya daulah Islamiyah, negara Islam yang dipimpin oleh Amirul Mukminin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 151 ini menerangkan tentang lima wasiat lalu ditutup dengan kata-kata dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itu adalah wasiat Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Di situ ada kata-kata wasiat. Kemudian ayat nomor 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Mari kita lihat Tadi telah dibahas lima wasiat Sekarang kita masuk kepada wasiat yang keenam Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat Hingga sampai ia dewasa ini adalah larangan kita mendolimi harta anak yatim. Anak yatim itu disayang, dimuliakan, disanjung, dididik, dipelihara. Karena dia ditinggal oleh ayahnya. Dan dia masih kecil, dia belum balel. Anak yatim adalah anak yang mata abu huwalam yablugh. Ayahnya meninggal dunia dan anak itu masih belum balik. Hartanya jangan didolimi, jangan diambil hartanya. Jangan dimakan hartanya dengan cara yang dolim. Tapi hendaklah harta itu dikelola dengan cara yang terbaik, yang bermanfaat, yang menguntungkan. Sampai anak itu balik, anak itu mengerti, anak itu faham, baru hartanya diberikan. Ajaran-ajaran yang sangat indah. Lalu wasiat yang nomor ketujuh. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini adalah perintah kita menyempurnakan takaran dan timbangan. Jangan dolim dalam masalah takaran dan timbangan. Orang-orang yang dolim dalam masalah takaran dan timbangan, mereka adalah orang-orang yang merugi hari kiamat nanti. Bahkan Allah menurunkan satu surat yang diberi nama dengan surat Al-Mutaffifin tentang orang-orang yang curang lebih khusus adalah curang dalam masalah takaran dan timbangan. Mungkin kita menipu manusia bisa saja mudah, tapi kita tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menipu diri sendiri kita nggak mungkin bisa. Apabila menjual maka dikurang-kurangi, apabila membeli maka ditambah-tambahi. Sempurnakan timbangan dan takaran dengan cara yang adil Lalu Allah mengatakan kami tidak memikulkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar kesanggupannya Allah tidak mungkin memberikan kepada kita beban yang kita tidak sanggup Semua yang dibebankan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sanggup Bahkan sebenarnya lebih pun kita sanggup Tapi kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita yang lebih Diberikan yang ringan-ringan ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Lalu wasiat yang nomor ke-8. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati dia adalah kerabatmu. Hendaklah kita adil dalam menetapkan hukum dalam berbicara. Kepada siapapun harus adil teman, kawan, lawan, saudara, famili, kerabat, orang dekat, orang jauh, siapa saja, kita harus adil. Yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kawan dekat apabila salah, kita katakan salah. Orang jauh bahkan musuh apabila benar, kita katakan dia benar. Dan ini dibuktikan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Lau kanat Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu wasiat yang kesembilan dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala memenuhi janji Allah dalam arti perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan, termasuk wasiat-wasiat yang sebelumnya itu semuanya kita laksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini ditutup dengan kata-kata dalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu adalah wasiat Allah kepadamu agar kamu ingat, agar kamu sadar. Sekarang kita masuk kepada ayat yang terakhir, ayat 153, wasiat yang terakhir, wasiat yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Ini adalah wasiat yang ke-10 ini perintah agar supaya kita mengikuti jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis yang panjang. Beliau mengatakan, "Hada sabilullahi mustaqima." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis lagi di sebelah kanan dan kirinya yang banyak garis-garis itu. Beliau mengatakan hadhis subul laisa minha sabilun illa wa alihi syaitan yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan kesesatan. Tidak ada daripada jalan itu melainkan di sana ada setan yang mengajak kepadanya. Lalu beliau membacakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ Ikuti jalanku yang lurus ini, jangan kau ikuti jalan-jalan kesesatan, karena apabila kamu mengikuti jalan-jalan kesesatan, kamu akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya jelas, sumbernya adalah Al-Qur'an was sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keduanya merupakan dua pusaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan kita tidak akan tersesat apabila kita selalu kembali kepada keduanya tentu saja keduanya Al-Quran dan As-Sunnah dipahami dengan pemahaman yang benar apa itu pemahaman yang benar? pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah generasi terbaik. Beliau bersabda, "Khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Tiga generasi pertama umat Islam yang utama, yang baik, yang kita tidak akan tersesat apabila kita selalu kembali kepada ajaran mereka. Kita mengikuti dan tidak membuat sesuatu yang baru. Yang dilakukan oleh mereka kita melakukan. Yang mereka tidak melakukan kita tidak melakukan. Yang mereka berhenti kita berhenti di sana. Yang mereka ucapkan, kita ucapkan. Yang mereka tahan, kita menahan. Kita akan selamat. Al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihad fi bid'ah. Sederhana dalam sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada upaya maksimal amal yang banyak yang bersungguh-sungguh tapi tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan kebenaran adalah satu, Al-Quran was sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, tiga generasi utama umat Islam yang mereka adalah generasi terbaik. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-katanya, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Yang demikian itu adalah wasiat Allah kepadamu agar supaya kamu bertakwa. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah An-Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cinta, ridha dan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Kita lihat di sini ayat 151 Allah mengatakan, dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Ayat 152 Allah mengatakan di akhirnya dalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ayat 153 akhirnya Allah mengatakan dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Mari kita perhatikan dengan seksama. Pertama-tama Allah mengatakan ta'kilun, yang kedua tadzakkarun, yang ketiga tattaqun. Itu subhanallah bukan sesuatu yang sia-sia. Itu semua adalah rangkaian dan mata rantai dari yang pertama menyampaikan kepada puncaknya. Pertama-tama kita diberi wasiat supaya kita uh, memikirkan, supaya kita mengkaji. Setelah kita memikirkan dan mengkajinya, maka kita akan garun, kita akan ingat, kita akan sadar. Setelah kita ingat dan kita sadar, maka kita tatakun, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula berpikir, takilun, merenung, mempelajari, lalu kita akan tadakkarun, akan ingat, akan sadar dan apabila telah ingat dan sadar, maka kita akan tatakun, akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepuluh wasiat dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 di antara kandungan Al-Qur'an. Dan ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak resep-resep sukses ada di surat al mukminun di awal surat Al-Baqarah, Kemudian tentang sifat-sifatnya ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan dan subhanallah Quran sangat indah. Quran sangat indah Marilah kita kembali kepada Al-Quran Kita memperbanyak membaca Al-Quran Kecuali pada waktu dikir-dikir yang muqayyad Yang kita dianjurkan untuk membaca dikir itu pada saatnya Dikir pagi, dikir sore dan semisalnya Maka kita membacanya Adapun di luar waktu itu Maka yang afdol adalah dikir membaca Al-Quran Merenung, menghayati, memahami dan mengamalkan isinya dan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, yang sukses, yang damai, yang tenang, yang tentram dan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman, yang hatinya bersih, dia tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Dia selalu rindu Al-Qur'an. Sebagaimana ucapan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Lau tahurat kulubukum." masyabi'at min kalami rabbikum. Kalau sekiranya hatimu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang dari firman Tuhanmu. Maksudnya, kalau sekiranya hatimu bersih, kamu akan selalu rindu baca Quran, kamu akan selalu ingin baca Quran dan kamu tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah An-Nur dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah dijelaskan ini memberikan kepada kita memberikan kepada kita pencerahan dan semoga membuka jalan untuk kita agar semakin cinta Al-Qur'an, rindu Al-Qur'an sehingga kita menjadi ahlullah wa khassatu menjadi ahli Allah dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala mereka adalah ahlul Qur'an, orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an apalagi juga menghafalnya. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Baik mitra pengasih 100,5 Radio Dakwah Islam Nur FM baru saja kita ikuti bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadromi dan di kesempatan malam hari ini kami buka bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 08523324438. sekali lagi di 085 233 244 puluh delapan Dan sembari kami tunggu bagi Anda yang ingin gabungan mungkin bisa kami bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan atensi malam kali ini. Assalamualaikum Ustadz yang dimuliakan Allah swt ketakutan nikmat nikmat yang telah diberikan kepada kita diambil lagi oleh Allah, apa termasuk lemahnya iman? Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut nikmat-nikmat yang ada pada kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berada di atas jalan yang benar, tidak menyimpang. Insyaallah yakinlah Allah selalu memilihkan untuk kita yang terbaik. Yang terbaik. Hanya saja memang apabila seseorang itu berbuat maksiat, maka nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya akan dicabut. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur yang berbunyi, Ida kunta fi ni'matin far'aha, innal ma'asi tuzilun ni'am." Apabila kamu berada dalam nikmat, maka peliharalah nikmat itu karena maksiat-maksiat menghilangkan nikmat. Jadi jangan berbuat maksiat karena maksiat e, merubah merubah nikmat menjadi bencana, menurunkan bala dan yang lainnya. Tapi selama kita berada di atas jalan yang benar, jangan pernah kita takut nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah di atasnya, apalagi kita bersyukur. Orang yang bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota tubuh, Allah akan selalu menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jangan khawatir seandainya kita telah berada di atas jalan yang lurus, maka yakinlah semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Takdir Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Biarlah hidup ini jalan sesuai dengan sunnatullah untuk ke depan kita punya rencana baik, kita punya niat-niat baik dan kita jangan takut apapun yang terjadi. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut menghadapi masa depan dan tidak tidak tidak bersedih terhadap masa lalu yang sudah biar berlalu. Kalau ada yang buruk diperbaiki dan ke depan enggak usah takut, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kehidupan ini mengalir seperti air, jalan abjalani apa adanya. Kalau ada nikmat disyukuri, kalau ada musibah sabar, itulah orang mukmin dan dia akan hidup bahagia. Karena kita dalam kehidupan tidak akan pernah lepas dari dua hal, nikmat yang harus kita syukuri atau musibah yang kita harus sabar atasnya. Insya Allah kita akan selamat dari lemahnya iman. Jadi nggak usah takut karena orang yang takut menghadapi masa depan itu dia tidak akan bisa hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berjuang mencari ilmu biar kita tidak pesimis karena kekurangan kita? Syukran wassalam dari Ibu Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana berjuang mencari ilmu? Mencari ilmu ya macam-macam di antaranya ya seperti sekarang ini mendengarkan radio pengajian itu mencari ilmu atau bisa juga mencari ilmu langsung hadir di majelis ta'lim dan itu lebih afdol. Kemudian juga bisa juga mencari ilmu itu dengan menghafal, membaca. Itu semua adalah termasuk mencari ilmu. Mencari ilmu dan orang yang mencari ilmu itu dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih tentang orang yang menuntut ilmu. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Orang yang Allah menginginkan kebaikan padanya, Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Jadi kalau kita termasuk orang yang oleh Allah dimudahkan belajar, belajar itu kok mudah, gampang, ringan, nggak ada kesulitan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Karena ada orang yang tidak sanggup untuk belajar, nggak sanggup, nggak mau dengarkan pengajian dan semisalnya. Berarti orang seperti itu Allah tidak menginginkan kebaikan padanya karena kesombongan dan buruknya hati orang itu. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan tentang orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, maka orang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari dia berangkat sampai dia pulang, itu dia penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara yang terbaik adalah mencari ilmu ya seperti ini mendengarkan pengajian di radio atau yang lainnya atau langsung hadir di majelis taklim atau dengan membaca, dengan menghafal dan semisalnya. Yang penting pokoknya dipastikan ilmu itu adalah ilmu yang benar, yang sumbernya jelas dari Al-Qur'an, dari sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Tentang pemahaman ini tidak kalah pentingnya karena kalau pemahaman salah itu juga berakibat sangat fatal. Assalamualaikum, ya Ustadz. Sebenarnya ketika selesai sholat malam, saya terbiasa tidur dan bangun ketika azan subuh. Pernahkah saya mencoba setelah selesai sholat malam membaca Al-Quran, tapi pinginnya saya selalu mengantuk. Ya Ustadz. Eh, tapi, uh, tapi paginya. Tapi paginya saya selalu ngantuk. Ya Ustaz, beritahukan pada beritahukan saya. pada saya sebenarnya mana yang lebih afdol setelah sholat malam tidur atau membaca Al-Quran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Alhamdulillah telah sholat malam Kemudian terbiasa tidur Dan bangun ketika adzan subuh Ya jadi salat malam yang paling afdol itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil lail salat Daud. Salat malam yang paling afdol itu adalah salat malamnya Nabi Daud yaitu beliau yanamu nisfal lail thumma yaqumu thuluthahu thumma yanamu sudusahu. Ini salat malam paling paling afdol tapi ini juga paling berat yaitu tidur separuh malam kemudian bangun, lalu sholat sepertiga malam, kemudian setelah itu tidur lagi enam malam, dan bangun menjelang subuh untuk sholat subuh. Ini adalah merupakan sholat malam yang paling afdol, tapi ini perjuangan yang sangat berat, karena kita tidur dulu, lalu bangun sholat malam, setelah itu tidur lagi, lalu bangun sholat subuh. Ini berat, karena kebanyakan yang mengamalkan cara ini, subuhnya itu hilang ketiduran karena dia capek. Ini afdol. Kenapa afdol? Karena subuh kita tidak ngantuk dan juga ini membuktikan keikhlasan. Orang-orang menyangka kita tidak sholat malam padahal kita sholat malam ketika mereka tidur. Ini lebih ikhlas sehingga lebih tersembunyi amalnya. Tapi ini berat, ini berat. Jadi diusahakan, diusahakan orang yang hendak sholat malam itu kalau bisa tidur siang. Kalau bisa tidur siang walaupun sebentar. Walaupun sebentar, nggak mesti lama. Ya maksimal satu jam atau boleh setengah jam, minimal seperempat jam. Karena tidur siang ini sangat membantu untuk bangun malam. Kemudian juga diusahakan kerja siangnya jangan terlalu capek. Karena orang yang sangat capek nanti sulit untuk bangun malam. Usahakan, usahakan dengan niat, insya Allah ngantuk itu mungkin karena karena apa namanya karena semangat yang kurang karena cinta Allahnya yang kurang. Ya betul itu betul sekali. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau nonton televisi kok nggak ngantuk. Kalau sholat ngantuk, baca Quran ngantuk, nonton televisi nggak ngantuk. Karena apa? Karena kita kurang bisa menikmati Al-Quran. Sementara kita bisa menikmati televisi, nggak ngantuk. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa kalau nonton menonton televisi nggak ngantuk, kalau ngaji Quran kok ngantuk? Nah ini harus dirubah. Baru kita tingkatkan cinta kepada Allah, cinta Quran, ngantuknya dilawan, kalau ngantuk wudhu. Jadi tidur setelah sholat malam itu tidak apa-apa, tapi diupayakan subuhnya jangan sampai kelewatan. Kalau orang laki subuhnya ke masjid, subuh ke masjid dan itu adalah yang terbaik. Sholat malam yang terbaik adalah sholat malamnya Nabi Dawud, tidur separuh malam, lalu bangun sholat sepertiga malam lalu tidur lagi seper enam malam dan bangun menjelang subuh untuk sholat subuh. Itu paling afdol tapi sekali lagi paling berat. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Wasiat keempat Janganlah membunuh anakmu Bagaimana dengan hukum Kontrasepsi ya ha? Bagaimana hukum orang yang menggugurkan kandungan yang belum 4 bulan dan kafaratnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat yang keempat tadi ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi jangan bunuh anak karena melarat. Karena rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Terus apa kaitannya dengan kontrasepsi? Kontrasepsi ya atau istilahnya keluarga berencana. Sebenarnya mengenai kontrasepsi itu boleh-boleh saja selama tidak bermalborot, tidak bermalborot, dan tujuannya bukan membatasi kelahiran tapi sekedar mengatur jarak kelahiran. Itu enggak apa-apa, itu boleh. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga melakukan seperti itu, tapi dengan cara yang ada saat itu itu caranya azal. Sebagaimana para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil falam yanhana. Kami melakukan azal ketika itu Quran turun tapi enggak ngelarang kami. Artinya Allah dan Rasulnya membolehkan cara itu. Azal itu hubungan dengan istrinya lalu air maninya ditumpahkan di luar dengan harapan supaya enggak hamil. Jadi itu boleh, kontrasepsi itu boleh, yang penting tidak bermadarat, tidak membahayakan, tidak merusak ibadah dan semisalnya. Dan niatnya bukan membatasi kelahiran. Karena ada dua, ada tahdidun nasl, ada tandimun nasl. Membatasi anak, mengatur jarak anak. Membatasi itu yang enggak boleh. Kalau ngatur jarak kelahiran enggak apa-apa, itu boleh. Adapun menggugurkan kandungan walaupun masih belum usia 4 bulan, belum ditiupkan ruh, itu para ulama mengatakan hukumnya adalah haram dan itu adalah termasuk dosa besar. Assalamualaikum Ustaz, dulu saya sering was-was dalam wudhu dan sholat. Berapa waktu ini jadi lebih parah. Saya sampai ragu pada Allah, Quran, saya berusaha meyakinkan hati dengan istighfar dan syahadat, tapi ragu itu masih sering muncul. Apakah ini berarti saya orang yang tersesat dan tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah tiap ragu itu muncul termasuk dalam jenis ragu pada murtad? Saya takut jadi langsung syahadat lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan ragu, Anda jangan was-was, Anda adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda dan kasih Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Anda. Jangan takut murtad. Anda tidak murtad. Anda adalah seorang muslim, seorang mukmin insyaallah. Jangan pernah ragu akan hal itu. Adapun mengenai was-was itu harus dilawan, jangan dituruti. Karena setan itu selalu menggoda Orang yang senang beribadah, terutama orang-orang yang hatinya lemah, di antaranya kaum wanita, itu biasanya digoda oleh setan, diberi was-was. Mula-mula was-was dalam masalah uh, buang air, dalam masalah istinja, kemudian was-was dalam wudhu, lalu was-was ketika salat, sampai akhirnya was-was tentang akidah, tentang Allah dan yang lainnya. Maka jangan dituruti, dilawan. Harus anda lawan, was-was datang dilawan. Jangan dituruti, jangan diikuti. Kalau Anda mempunyai hati yang kuat melawannya, Anda akan sembuh dalam waktu yang cepat insya Allah. Kemudian juga jangan lupa berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda banyak membaca ayat kursi, kemudian juga membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dibaca dengan mantap dengan penghayatan, insya Allah was-was itu akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu Anda sama sekali tidak murtad. Sama sekali tidak, Anda beriman, Anda Islam, Anda mukmin, maka dari itu was-wasnya jangan jangan dituruti. Harus dilawan, kuatkan hati melawannya. Ada kemauan Anda akan sembuh. Jangan mau kalah dengan setan. Setan akan merusak kita, akan menjerumuskan kita dan setan tidak pernah menginginkan hamba Allah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mau kalah dengan setan. Lawan terus dan Anda pasti menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Ustadz yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya bila membaca Al-Kursi semua setan apa takut? Katanya setan itu punya tingkatan juga. Padahal yang membaca Al-Kursi cuma biasa-biasa imannya. Apa betul setan tak, tidak takut dengan bacaan kita yang kurang khusuk? khusuk atau tak mengerti kandungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar ayat kursi itu apabila dibaca maka setan akan lari dari kita. apa namanya terutama ketika kita membacanya termasuk doa hendak tidur maka setan tidak akan mendekati kita sampai pagi. Jadi itu benar dan tentu saja ketika membaca ayat kursi itu bukan sekedar mengucapkan dengan lisan saja, tapi kita perlu faham makna ayat kursi. Yang lalu telah dijelaskan panjang lebar tentang ayat kursi, tafsirnya yang subhanallah luar biasa, benar-benar hebat, mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, ayat kursi itu ibaratnya adalah senjata. Jadi ibu sekarang telah memiliki senjata. Sekarang bagaimana memainkan senjata itu? Itu yang jadi permasalahan. Allah telah memberikan kepada kita senjata, peralatan lengkap. Hanya kita bagaimana memakainya, kita bagaimana mempergunakannya. Tentu orang-orang yang membaca ayat kursi agar supaya membekas dibaca dengan ikhlas, dengan yakin, dengan mantap, penuh keimanan dan tentu faham maknanya. Itu baru orang diibaratkan dia pandai memainkan senjata. Seperti itu. Jadi jawabannya tidak cukup hanya dibaca begitu saja, tapi harus harus dipahami, dihayati, bacanya dengan yakin, ikhlas dan semisalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz yang fatwanya selalu kurindu Dan aku selalu haus akan fatwa-fatwa beliau Semoga Allah senantiasa memberi rahmatnya Amin Bagaimana membaca Al-Quran atau berzikir Tetapi tidak tahu artinya Apa mendapatkan pahala Wassalam dari uh, Badik Iwagir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak faham artinya, nggak tahu maknanya itu dapat pahala. Dari segi pahala dia dapat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu asyri amthaliha. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an dia dapat satu kebaikan yang dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi tiga huruf. Ada alif, ada lam, ada mim mendapatkan tiga puluh. Jadi dari segi pahala walaupun nggak paham, nggak ngerti artinya, maknanya dapat pahala. Tapi tentu kurang kurang kurang berfaedah karena kita nggak tahu artinya apa, isinya apa. Dan kita tidak bisa merasakan nikmatnya Al-Qur'an. Quran itu nikmat sekali. Apalagi kita memahami dari bahasa Arabnya langsung, Masya Allah Quran benar-benar terasa nikmat. Tidak ada yang lebih nikmat dari Al-Quran. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran adalah surat dari Allah subhanahu wa ta'ala kekasih kita. Kita tentu tidak akan pernah bosan membaca surat dari kekasih kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, saya tidak berani mempelajari langsung Al-Quran karena keterbatasan ilmu hanya ngaji sambil uh, ambil barokahnya. Kita belajar dari buku-buku Islam apakah sikap seperti itu boleh syukur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak berani langsung ya mempelajari langsung Al-Quran karena keterbatasan ilmu. Memang belajar itu butuh guru. Jadi belajar itu memang perlu guru. Kalau orang belajar enggak ada gurunya, itu nanti bahaya memang, bahaya sekali. Sampai-sampai para ulama mengatakan, "Mangkana syaikhuhu kitab, syaikhuhu syaitan." Orang yang gurunya adalah buku, maka gurunya adalah setan. Jadi orang yang belajar tanpa guru, otodidak, membaca sendiri, dipahami sendiri, itu nanti dibimbing oleh setan dia. Jadi belajar itu harus pakai guru memang, harus belajar dengan guru dan gurunya dia itu dulu belajar dari gurunya. Jadi ini penting ya, penting ini mata rantai. Istilahnya garis nasab dalam ilmu, mata rantai dalam ilmu. Kita dari guru, guru dari gurunya, guru dari gurunya sampai sambung kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersambung kepada malaikat Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan pernah dilupakan. Karena kalau kita belajar tanpa guru, langsung baca sendiri, nanti lebih banyak kelirunya daripada benarnya. Jadi jangan sekali-kali belajar sendiri, bahaya. Nanti menafsirkan seenaknya, tersesat. Jadi belajar kepada guru. Harus belajar kepada guru. Dan tentu saja guru itu adalah guru yang pernah berguru. Ada mata rantai, ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Bersambung sanatnya, sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Itu penting sekali. Jadi belajar ilmu agama harus dengan guru. Ilmu umum saja pakai guru, apalagi ilmu agama harus dengan guru dan tentu sekali lagi yang mempunyai mata rantai sanat yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dari itu kita hati-hati dari belajar sendiri atau dari guru yang tidak punya mata rantai sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mata rantainya sampai kepada kaum orientalis, orang barat, yang ujung-ujungnya sampai kepada syaitan, syaitonir rajim. Hati-hati. Assalamualaikum Ustaz, yang dimuliakan Allah apabila lewat makam, apa kita memang dianjurkan mengucapkan salam yang ditujukan kepada malaikat dan orang muslim. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar ya kalau kita lewat makam atau lewat kuburan itu memberi salam dengan catatan kita melihat kuburannya, melihat kuburannya ya beri salam. Beri salam itu untuk orang yang sudah mati diberi salam. Assalamualaikum ahlad diyar. minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين أنتم سلفنا ونحن بالأثر nah, itu panjang atau kalau kepanjangan yang singkat saja gampang-gampang saja Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin itu boleh Jadi memang benar itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati. Kita mendoakan mereka eh, yang mukmin dan yang muslim, baik laki ataupun yang perempuan. Itu disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, saya Hendra, pelajar SMA. Saya selalu membaca doa taubat besar sesuai uh, seusai seusai sholat fardu. Apakah itu sudah termasuk taubat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai taubat itu, taubat itu kalau memang orang mau taubat, dia harus melaksanakan syarat-syaratnya taubat. Yang pertama-tama syaratnya adalah an-nadam menyesal. Yang kedua adalah al-iqla' tidak berbuat lagi. Yang ketiga adalah al-azmu ala adamil auda, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Dan tentu saja taubatnya itu ikhlas karena Allah. Kemudian pada waktu eh, sebelum ditutup pintu taubat, sebelum roh berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, taubatlah kepada Allah. Kalau ada hubungan dengan manusia permasalahannya, maka urusannya diselesaikan dan Allah menerima taubat Anda yang banyak berbuat baik setelah itu karena kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan-keburukan. Jadi itulah taubat yang benar dan memperbanyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih dan semisalnya. Itulah cara taubat. Assalamualaikum Ustaz, saya ketika sedang bersemangat membaca Al-Quran Maka membaca saya lancar Dan jarang salah dalam membaca. Tapi ketika uh, iman saya turun, ketika iman saya turun, uh, ketika membaca Al-Qur'an tidak semangat dan membaca sering terbata-bata, bahkan sering salah dan biasanya saya langsung mengakhiri bacaan saya. Ustaz tolong nasihati saya karena saya sedih jika membaca Al-Quran banyak salah dan terbata-bata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah Anda telah dijadikan oleh Allah semangat baca Quran, teruskan semangat. Dan memang hendaklah ketika kita membaca Quran itu dengan semangat, bukan dengan bermalas-malasan. Harus kita baca dengan semangat. Kalau nggak semangat, kalau ngantuk, maka jangan baca. Karena nanti khawatir, nanti salah, kita tambah dosa akhirnya. Terus bagaimana supaya kita bisa menikmati Al-Quran, bisa semangat Nah, sekali lagi kita akan bisa semangat baca Quran, rasakan nikmatnya baca Quran, rasakan. Bagaimana cara merasakan? Cara merasakan itu kita bacanya tenang dan apa namanya kita rasakan rileks, rileks yang santai, jangan tegang. Baca yang tenang, yang enak, yang santai, dinikmati. Rasakan ini adalah firman Allah, ayat-ayat suci meresap dalam jiwa kita menjadikan hati damai, akan ada rasa. Nah, ketika ada rasa seperti itu, maka kita akan senang baca Quran karena ada rasa. Bukan sekedar acara-acara ritual yang tanpa makna dan tanpa arti. Apalagi tiap-tiap satu ayat kita baca terjemahannya, baca terjemahannya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan semangat baca Quran dan yakinlah bahwa hanya dengan baca Quran dan mengamalkannya, hanya dengan kembali kepada Al-Quran, kita akan mendapatkan kehidupan yang layak, yang selayaknya, yang bahagia, yang tentram, yang damai, yang selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Yakinlah seperti itu dan mulailah dari sekarang baca Al-Quran dengan cara seperti itu. Jadi usahakan baca dengan semangat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda istiqomah dalam baca Quran dan semangat atasnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang dirahmati Allah Saya mau tanya kalau ada angin mendung, hujan. Saya takut sekali karena trauma dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi pada apa yang saya lakukan. Ya. <clears throat> Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Anda lakukan ini sangat wajar sekali. Jadi kalau ada angin, ada mendung, ada hujan takut ya, jangan-jangan ini ada murka Allah itu wajar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Rasulullah adalah orang yang suci, tapi beliau selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mendung, beliau khawatir. Beliau keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, tampak di wajah beliau kekhawatiran. Beliau khawatir jangan-jangan di balik mendung ini ada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah turun hujan, beliau senang. Alhamdulillah, Ternyata yang turun bukan murka Allah, tapi yang turun adalah rahmat Allah. Dan beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Wahai Allah, jadikanlah ini adalah hujan yang bermanfaat. Jadi yang anda lakukan itu wajar, itulah iman. Itulah iman, takut, khawatir. Tapi juga perlu diimbangi dengan pengharapan agar supaya kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini SMS yang masuk banyak sekali Dan mungkin tidak bisa semuanya dijawab Silakan ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz yang dimuliakan Allah Ustadz saya mau tanya puasa Asura itu apa dan maknanya bagaimana Dan pahalanya apa Tolong Ustadz jelaskan Wassalam dari Ibu Rugaya Al-Amri Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah sering ditanyakan oleh orang-orang hari-hari ini tentang puasa yang sunnah bulan Muharram. Puasa yang sunnah bulan Muharram itu adalah puasa Ashura. Ashura itu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu sunnah tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dengan uh, satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jadi Tasu'a dengan Asyura 9 10 atau Asyura dan setelahnya 10 11 atau juga ketiga-tiganya 9 10 11. Itu yang sunnah. Jadi Asyura itu tanggal 10 Muharram. Ini penting karena banyak yang tanya, banyak yang menyangka puasa tanggal 1 Muharram. Padahal tanggal 10 Muharram. Yang nanti insya Allah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 19 Januari. 10 Muharram. Jadi yang sunnah itu 9-10 atau 10-11. Dan juga para ulama mengatakan tiga-tiganya 9-10-11. Sekalian kita niatkan puasa satu bulan tiga hari. Dan insya Allah nanti kita akan ada pembahasan khusus tentang masalah Ashura ini, sejarah Ashura, hadis-hadis mengenai Ashura dan hal-hal yang berkaitan dengan Ashura. Allah, ada kajian ini di Masjid An-Nur, kajian Maghrib atau juga mungkin kajian di radio seperti ini supaya bisa diadakan tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Saya adalah penjahit Kalau siang kadang pergi ngantar jahitan Kadang belanja bahan jahitan Jadi kalau jahit sampai malam Jadi langsung sholat malam tanpa tidur dulu Apakah uh, tidak baik? Mohon nasihat karena saya single parent Dengan lima anak Jadi saya banting tulang Terima kasih Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah merupakan pejuang. Ibu adalah merupakan pejuang, ibu single parent, punya anak lima ibu banting tulang menghidupi anak-anak ibu. Insyaallah ibu adalah ahli syurga. Ibu adalah ahli syurga insyaallah. Yang penting sholat lima waktu dengan baik, puasa dengan baik, jaga hubungan dengan Allah baik. Ibu insya Allah adalah ahli syurga Masya Allah Semoga ibu tegar menghadapi kehidupan ini Dan semoga Allah selalu memberikan kepada ibu jalan keluar Dari berbagai macam kesulitan yang ibu hadapi Jadi mengenai ibu karena siang capek kerja kesana kemari Demi memberi nafkah kepada anak-anak Menghidupi anak-anak Kemudian kalau malam karena capek Sebelum tidur sholat malam dulu Ini hukumnya boleh ini hukumnya adalah boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan semuanya. Pernah salat di awalul lail, permulaan malam, pernah salat di ausatul lail, pertengahan malam, kemudian juga salat di akhirul lail, akhir malam. Semuanya boleh. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu juga kalau malam belajar sampai larut, kemudian beliau salat malam sebelum tidur. Itu juga termasuk wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah karena beliau tidurnya larut malam. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bitalat." Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara. Bisyami thalathati ayyamin kulli syahr. Supaya aku puasa tiga hari tiap-tiap bulan. Wa raka'atai duha. Dan supaya aku salat dua rakaat duha wa an utir qabla an anam dan supaya aku sholat witir sebelum tidur. Jadi boleh ya, yang ibu lakukan boleh. Seandainya ibu lakukan eh, setelah tidur sebelum subuh lebih bagus. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ibu sudah berjuang, sudah luar biasa. Ibu adalah pejuang, ibu adalah pahlawan dan semoga ibu istiqomah dan dikumpulkan dengan keluarga ibu di surga nanti. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Afan Tolong diulangi dua wasiat terakhir Nomor 9 dan 10 Dari Al-An'am Untuk anak catat Karena tadi ketiduran Jazakallah khair Kasir dari Ana Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi wasiat itu sebenarnya Anda bisa melihatnya di Quran di surat Al-An'am 151 sampai 153. Di sana bisa Anda lihat langsung wasiatnya itu. Yang ke kesembilan itu adalah perintah Allah supaya kita memenuhi janji-janji Allah. Yaitu kita melaksanakan segala aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat yang ke kesembilan. Dan yang ke kesepuluh adalah wasiat supaya kita mengikuti jalan yang lurus dan kita tidak mengikuti jalan-jalan kesesatan. Silakan Anda buka langsung surat Al-An'am ayat nomor 151 sampai 153. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Sekarang saya belajar lewat buku yang dilandasi dalil uh, Sebabnya saya sendiri bingung Mana guru yang benar dan mana yang penuh bid'ah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda eh, baca buku dilandasi dalil itu bagus ya, dalil dari Quran, dari hadis itu bagus. Kemudian juga perlu guru, guru itu perlu, guru perlu yang guru mempunyai mata rantai, mata rantai sangat berguru. Pada mata rantainya sampai kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Carilah yang seperti itu dan insya Allah Anda akan selamat di dunia dan di akhirat jauh daripada tersesat atau menyimpang. Apa yang didapat dalam majelis ilmu selain ilmu itu sendiri dan pahala dari Allah? Ya, yang didapat banyak. Di majelis ilmu itu yang didapat bukan hanya ilmu, bukan hanya pahala dari Allah. Ilmu pasti, pahala dari Allah juga pasti, tapi kita juga dapat kebaikan yang banyak. Kita mendapat sakinah, dapat ketenangan, kedamaian. Kita diberi ketenangan, kedamaian. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa jadi kita mempunyai hajat-hajat yang oleh Allah dipenuhi karena kita berada di majelis ilmu, karena barokahnya majelis ilmu. Boleh jadi juga kita mempunyai problem-problem yang terpecahkan ketika kita berada di majelis ilmu karena barokah majelis ilmu. Bisa jadi juga penyakit-penyakit yang disembuhkan karena kita berada di majelis ilmu, karena barokahnya majelis ilmu. Wah, nggak bisa diceritakan. Jadi keutamaan majelis ilmu itu amat sangat banyak dan itu hanya bisa dirasakan orang-orang yang telah uh, telah terjun ke dalamnya yang dengan ikhlas dia berada di majelis ilmu itu masya Allah banyak sekali keutamaannya. Ya, saya kira mungkin itu dulu. Ini SMS yang masuk cukup banyak, tapi waktu terbatas. Sekali lagi, kalau seandainya ada yang belum terjawab karena mungkin masuknya terlambat, mohon maaf. Semoga anda tidak kecewa dan semoga di lain waktu, insya Allah bisa dijawab yang sesuai materi. Dan kalau ngirim SMS, jangan terlambat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.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 Jadikanlah Al-Quran ya Allah sebagai imam pemimpin kami, sebagai pemberi petunjuk kami, sebagai nur cahaya yang menerangi jalan kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami selalu ingat dengan Al-Quran apabila kami lupa. Jadikanlah kami selalu mendapat ilmu dari Al-Quran apabila kami tidak mengerti. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki agar kami selalu bersemangat untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya pada siang dan malam hari. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah, argumentasi yang membela kami, menolong kami, membantu kami hari kiamat nanti ya Allah. Hujjah untuk kami bukan hujah atas kami, bukan yang mencelakakan kami ya Allah, tapi yang menolong kami. Jadikanlah Al-Qur'an pemberi syafaat kami hari kiamat nanti ya Allah, yang menuntun kami untuk masuk ke dalam syurgamu bersama-sama nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun يصفون وسلام على mursalin.